Kita sampai pada ayat yang ke-40 Ketika hamba yang mukmin berkata kepada temannya yang kafir yang sangat bangga dan menyombongkan diri atas kebun miliknya serta ia merendahkan temannya yang mukmin tersebut Lalu sang hamba yang mukmin mengatakan fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika. Semoga Tuhanku, Robku memberiku yang lebih baik dibandingkan kebun milikmu. Yaitu di akhirat. Kata Syekh Munir hafizahullahu taala melanjutkan penjelasan beliau sampai penggalan ayat ini fa'asa rabbi ayyutiyani khairan min jannatika banyak dari manusia yang mereka menyangka bahwa kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba dari kenikmatan-kenikmatan dunia ini berarti dan menunjukkan pemuliaan Allah terhadapnya. Demikian mereka berprasangka. Dan bahwasanya kesempitan rizki, hidup yang serba kekurangan, ini adalah bentuk kerendahan dan kehinaan. Maka Allah Subhanahu wa taala membatalkan sangkaan tersebut maka Allah Azza wa Jalla katakan فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن Adapun manusia Apabila Tuhannya mengujinya, Allah mengujinya dan memuliakannya serta memberi kesenangan kepadanya, ia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun bila Allah mengujinya, membatasi rizkinya ia mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Di dalam surah Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan pada lanjutan ayatnya dalam ayat yang ke-17 dari surah Al-Fajr ini. Kalla sekali-kali tidak. Kata Syekh Laisal amru kama taz'umuna. Maknanya adalah perkaranya tidak sebagaimana yang kalian kira, tidak sebagaimana yang kalian sangka. Karena sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia, memberikan kesenangan dunia, memberikan kenikmatan dunia dengan segala gemerlap kemewahannya itu diberikan kepada orang yang Allah cinta. Namun ingat, Allah juga memberikannya kepada orang yang tidak Allah cintai. Dan telah kita sebutkan kemarin, bahkan orang kafir banyak lebih kaya dibandingkan kaum yang beriman. Sehingga yang menjadi ukuran, menjadi barometer adalah al-iman wal-amalus saleh yang menjadi ukuran, menjadi barometer dan patokan adalah akhirat. Allah berikan kenikmatan agama, kenikmatan akhirat kepada seorang hamba bukan kenikmatan dunia. Iman, amal saleh, takwa dan ia terbimbing di atas amal-amal kebaikan. Urusan akhirat tidak Allah berikan dan tidak Allah karuniakan kecuali hanya pada orang-orang yang Allah cintai. Kemudian ia melanjutkan si teman yang mukmin ini melanjutkan Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan minas sama' fatusbiha sa'idan zalaqa Semoga Tuhanku memberiku yang lebih baik dibandingkan kebunmu. Allah mengirim padanya petir dari langit sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Kata Syekh Munir hafizahullah wa yursilu ala jannatika husbana azaban minas sama mengirim azab dari langit yang menimpa kebunmu seperti hujan yang membuatnya menjadi rusak hancur fatusbiha sa'idan zalaqa Kebunmu itu berubah menjadi tanah yang licin. Tanah yang licin barakallahu fikum. Tanaman tumbuhan tidak bisa tumbuh di atasnya. Bahkan kaki untuk berpijak pun tidak bisa tegak, tidak bisa kokoh, tergelincir dia, terpeleset dia. apa yang akan ia dapatkan dari manfaat. Apalagi yang dia harapkan dari tanah dengan model seperti ini. Kebun yang tadi begitu ia sangat ia banggakan. Tapi boleh jadi berubah seketika menjadi tanah licin. Kemudian lanjutannya au yusbiha uha ghauran falan tastati'a lahu talaba atau airnya menjadi surut, engkau tidak sanggup lagi untuk menemukannya. Air sungai yang tadi mengalir deras, boleh jadi ia menjadi surut. Engkau tidak sanggup lagi untuk mengeluarkannya. Bukan hal yang sulit bagi Allah Azza wa Jal ketika hendak mengambil dan mencabut sesuatu dari hambanya sekejap mata. Ikhwani fiddin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Munir As-Sa'di hafizahullahu taala, qala ba'du ahli ilmi berkata sebagian ulama bahwa ini adalah doa dari si hamba yang mukmin atas kebun si kafir. Karena memang kebun inilah yang menjadi sebab kezaliman dia, kekufuran dia, kesombongannya, merasa tinggi, dan merendahkan orang lain. Sebagian yang lain mengatakan dari para ulama bahwa ini adalah harapan dari si hamba yang mukmin tersebut. Harapan agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab atas dua kebunnya disebabkan kekufurannya, penentangannya dan pembangkangan pemiliknya. Dan ternyata barakallahu fikum apa yang dikatakan si hamba yang mukmin tersebut nyata terwujud terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam lanjutan ayatnya وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك أحدا pada ayat yang ke-42 hartanya pun dibinasakan kebunnya tersebut Allah binasakan Fa yuqallibu kaffaihi maka ia pun membalikkan dua telapak tangannya tanda penyesalan atas apa yang sudah ia belanjakan dalam mengurus kebun tersebut barakallahu fikum dan ia roboh bersama penyangganya lalu lalu dia berkata duhai kiranya aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan seorang pun dengan siapapun hartanya dibinasakan, kebunnya hancur, rusak. Semua yang ada di dalamnya rusak. Hancur semua yang ada di dalam kebun tersebut. Ia pun membolak-balikkan dua telapak tangannya tanda penyesalan atas semua harta yang sudah ia korbankan demi mengurus kebun tersebut. Wahia khawiyatun ala urushiha Kata Syekh, qad saqata ba'duha ala ba'din. Sebagiannya jatuh kepada sebagian yang lain. Saling menimpa. Sehingga menyebabkan saling rusak. Wa yaqul ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Duhai kiranya aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan siapapun. Duhai kiranya aku mengakui nikmat Tuhanku kepadaku. Duhai kiranya aku tidak menyombongkan diri. Duhai kiranya aku mentauhidkan Allah dan beriman kepadanya. Serta beriman dengan hari akhir. Ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Nadamun minhu hina la yanfa'un nadam. Penyesalan. Penyesalan yang datang darinya di saat penyesalan itu sudah tidak berguna bagi dia. Allah lanjutkan Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah wa ma kana muntasira dan tidak ada baginya segolongan orang yang menolongnya dari selain Allah dan ia pun tidak mampu membela diri kabilahnya, keluarganya, pembantunya tidak bisa menolongnya dan tidak menceg bisa mencegah azab menimpa miliknya. Tidak bisa mencegah azab yang menimpa hartanya. Sebagaimana ia sendiri pun tidak sanggup untuk menghalanginya. Hunalikal walayatu lillahil Di sana pertolongan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang hak. Di saat seperti inilah. Dan di sanalah pertolongan itu milik Allah subhanahu wa ta'ala di saat terjadi berbagai macam bencana, berbagai macam musibah, tidak ada siapapun yang sanggup memberi pertolongan. Pertolongan hanyalah datang dari Allah. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan darinya. Tidak ada kekuatan kecuali yang datang dari Allah. Tidak ada pahala sebaik pahala yang datang dari Allah. Tidak ada balasan sebaik balasan yang datang dari Allah. Dan tidak ada kesudahan yang baik bagi hamba-hamba yang mukmin yang lebih baik dibandingkan apa yang telah mereka persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam amal saleh. Wa khairun thawaban wa khairun uqba. Dialah Allah Subhanahu wa taala pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik dalam surat atau dalam ayat yang ke-44. Ini ayat terakhir dari pembahasan seputar kisah pemilik dua kebun. Kemudian kata Syekh menutup khutbah yang pertama ini aku luma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Kita beranjak pada khutbah yang kedua setelah Asy-Syaikh hafizahullahu taala membaca muqaddimah pada khutbah yang kedua, fa fi hadhihi al-qissati min al-fawaid al-katsir. Di dalam kisah ini ada banyak fawaid, ada banyak pelajaran penting. Di antaranya adalah mengambil pelajaran dari keadaan Orang yang Allah beri nikmat dari nikmat-nikmat dunia, lalu ia tertipu, terpedaya dengannya. Ia menyombongkan diri dan merasa tinggi di atas hamba-hamba Allah, dan ia melupakan akhirat serta kenikmatan dunia itu menyibukkannya dari ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Maka nikmat-nikmat itu ya Abdullah. Wahai hamba Allah. Akhirnya akan hilang. Akhirnya akan lenyap. Akhirnya akan binasa. Itu kenikmatan dunia. baik dalam bentuk hilangnya dan lenyapnya itu dengan Allah mengambilnya langsung disebabkan kezalimanmu disebabkan kemaksiatanmu disebabkan kesombonganmu dan sibukmu lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat Allah ketika menghendaki sekejap mata pun bisa hilang dan sirna atau dengan bentuk hilang dari nikmat dunia tersebut engkau mati. Akhirnya diambil oleh ahli waris sepeninggal dia. Wama yughni anhu maluhu idza taradda. Hartanya tidak berguna lagi bagi dia ketika dia telah binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman Afara'aita immat ta'nahum sinina. Bagaimana pendapatmu ketika kami memberikan kesenangan kepada mereka bertahun-tahun thumma ja'ahum ma kanu yu'adun kemudian datang kepada mereka azab yang diancamkan ma aghna anhum ma kanu yumatta'un tidak berguna bagi mereka apa yang sudah mereka rasakan dari nikmat sehingga Janganlah engkau kata Syekh tertipu dengan nikmat duniawi. Pergunakan nikmat itu terhadap sesuatu yang bisa mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dan waspadalah engkau ia akan menyibukkanmu dari Allah dan melalaikanmu dari negeri akhirat. Hati-hati. Kemudian diantara fawaid, diantara pelajaran penting. Bahwasanya harta dan anak keduanya tidak bermanfaat bagi seorang hamba apabila kedua hal ini tidak menolongnya untuk taat kepada Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, "Ni'mal malus salih fi yadil abdis salih." sebaik-baik harta yang baik. Senikmat-nikmat harta yang baik adalah yang berada di tangan hamba yang saleh. Betapa nikmatnya harta itu. Harta yang baik, eh, ia berada di tangan hamba yang saleh. Ia akan termanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan disebutkan pula di dalam hadis idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Bila seorang meninggal maka terputuslah amalannya kecuali tiga sedekah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatnya atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini yang bermanfaat. Kemudian pula termasuk dari fawaid, pelajaran penting. Bahwa boleh mendoakan kejelekan atas harta seseorang yang harta itu menjadi sebab kezaliman dia, kesombongan dia, kedurhakaan dia. dengannya ia merasa tinggi dan merendahkan manusia, maka boleh mendoakan keburukan atas hartanya. Yang diambil dari kalimat, dari ayat, fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatika wa yursila 'alaiha husbanan yang semoga ketika diambil darinya nikmat tersebut, diambil darinya harta tersebut, yang itu menjadi sebab kesombongan dia semoga dia menyesal rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dia rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pula di antara faidah pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini bahwa bila engkau melihat sesuatu dari hartamu engkau melihat pada pada harta dirimu harta milikmu yang membuat engkau takjub, membuat engkau senang. Tempat tinggal, kendaraan, atau yang lainnya dari harta yang kau miliki. Kemudian ia membuatmu takjub, membuatmu senang. Ucapkanlah, Masya Allahu la quwata illa billah. Masya Allah, ini yang Allah kehendaki. Yang Allah inginkan untukku dari harta ini. Allah menghendakinya untukku apa yang ia keinginkan pasti terjadi, yang tidak Allah inginkan tidak akan mungkin terjadi. Dan segala sesuatu terjadi dengan masyiah dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. La quwata illa billah. Bukan karena kekuatanku dalam meraih harta tersebut. Kecuali karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tuntunannya, bimbingannya kata Syekh ketika engkau melihat yang menakjubkan dari milikmu harta bendamu ucapkanlah Masya Allah la quwata illa billah. Adapun bila engkau melihat sesuatu pada orang lain, pada harta orang lain yang menakjubkan engkau, doakan dia dengan doa barokah. Doakan. Ucapkan Allahumma barik lahu au barik alaihi au nahwa dhalika atau yang semisal dengan itu. Ya Allah berkailah dia berkailah hartanya. Dan bila engkau melihat sesuatu dari perkara dunia pada orang lain membuat engkau takjub, membuat engkau terpana, ucapkanlah labbaika innal aisha aishul akhirah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan akhirat ucapkan demikian. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila melihat sesuatu dari urusan dunia, dari perkara dunia, beliau mengatakan labbaika. Innal aisha aishul akhirah. Ini yang diucapkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa sangat perlunya ucapan ini sadarkan dirimu agar engkau barakallahu fikum menenangkan dirimu dengan ucapan tersebut bahwa dunia ini akan sirna, dunia ini akan binasa, dunia ini akan lenyap dan tidak akan tersisa ya sama sekali dari kehidupan dunia ini dan bahwasanya kehidupan hakiki, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan kehidupan akhirat. Dengan itu seorang hamba jiwanya akan menjadi tenang, tidak gundah gulana, nah, sesak dan sempit dadanya melihat betapa orang lain mendapatkan harta yang berlimpah, kenikmatan dunia yang serba terpenuhi, serba cukup. Ucapkan pada dirimu labbaika innal aisha aisyul akhirah. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan dari khutbah Syekh Munir hafizahullah taala. Semoga kita bisa mendapatkan faedah meresap dalam diri kita, menyadarkan kita untuk menjadi hamba-hamba yang lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia, apalagi sampai melupakan kita dari negeri akhirat. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan melindungi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.